واهدنا سبيل المسلمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحكم الحاكمين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأجل الأصفياء والصديقين سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد para hadirin hadirat dan saudara-saudara sekalian yang terhormat Alhamdulillah dengan segala pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala serta hidayah dan taufiknya pada pagi hari ini hari Ahad tanggal 18 Syawal tahun 1402 kita dapat membuka kembali pengajian kita setelah kita liburkan dua minggu semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kekuatan bagi kita bersama serta jalan yang lurus untuk kita meneruskan perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi untuk kita mencapai keriduan Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia dan terutama di dalam alam akhirat nanti. Saudara-saudara memang kita umat Islam di dalam memperjuangkan hak dan kebenaran memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada saat terhentinya kecuali kalau kita sudah dipanggil kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman واعبد ربك hatta ya'tiyakal yaqin dan bersembahlah kamu kepada Tuhan alias beribadatlah kamu kepada Allah jalankanlah agama Allah perjuangkanlah agama Allah hatta ya'tiyakal yaqin hingga engkau kedatangan kepastian alias al-maut <coughs> jadi <clears throat> jelas banyak setiap muslim dan muslimah dalam perjalanan hidupnya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada saat berhentinya bahkan harus terus-menerus <clears throat> dengan berusaha untuk meningkatkannya hingga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam alam akhirat. Maka itu <clears throat> syukur alhamdulillah pengajian kita pada pagi hari ini setelah kita liburkan dua minggu kita buka kembali dan kita lanjutkan untuk tercapainya segala apa yang kita cita-citakan dari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, <clears throat> di dalam ajaran agama Islam kita telah diberi segala macam ilmu, petunjuk dan penjelasan serta keterangan yang kesemuanya itu untuk membawa kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Di dalam ajaran agama Islam itu telah ditunjukkan kepada kita bersama bahwa dunia ini berjalan. Segala sesuatu yang ada serba berjalan. Bahkan makin lama perjalanan segala sesuatu itu makin dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita pahami dengan sesungguhnya berapa lama kita menghadapi bulan Ramadan? Toh bulan Ramadan sudah meninggalkan kita. Berapa lama kita menerima hari lebaran Idul Fitri? Pun sudah meninggalkan kita. Hingga pada hari ini kita berada pada tanggal 18 bulan Syawal. Dengan kita tidak merasa sebagaimana mestinya. Karena cepatnya perjalanan apa yang telah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau kita pahami sebuah hadis yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la taqumus sa'at hatta yataqarab az-zaman as-sanatu kash-shahr wash-shahru kal-jum'ah wal-jum'ah kal-yawm wal-yawm kas-sa'ah was-sa'ah kadhirmatin fil nar tidak datang hari kiamat hingga zaman mendekat. Artinya zaman makin cepat sampai setahun seakan-akan sebulan, sebulan seakan-akan sejumat, sejumat seakan-akan sehari, sehari seakan-akan sejam, satu jam seakan-akan senyalaan api atau sekejap mata. Hal ini dapat kita rasakan dan dapat kita buktikan bagaimana cepatnya perjalanan masa ini, bagaimana cepatnya perjalanan zaman ini, dan bagaimana cepatnya perjalanan waktu. Memang begitulah diaturnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama zaman makin lama makin akhir. Kalau kita lihat sejak adanya manusia. Bapak kita Adam alaihissalam dan ibu kita Siti Hawa sampai zaman kita ini kurang lebih sudah ribu tahun. ribu tahun itu tidak sedikit, berarti sudah lama. Kalau begitu, sisa masa dunia ini tentu lebih sedikit daripada yang sudah lalu. Apalagi sering dijelaskan antara Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW sama dengan antara subuh ke sholat asar. Antara Nabi Muhammad SAW dan hari kiamat sama dengan antara asar sampai maghrib. Kalau kita ambil dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 tahun kepada Nabi Muhammad sampai hari kiamat 2 tahun anggap 12 tahun berarti yang sudah lalu itu begitu jauh tinggal sedikit lalu kita kira sesuaikan 10.000 tahun antara Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lalu antara Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat anggap 2000 tahun umpama. Sedangkan sekarang sudah antara Nabi Muhammad SAW dan zaman kita ini sudah 1400 tahun. Berarti zaman makin mendekat-mendekat kepada penghabisannya. Nah, apa yang datang ditambah lagi adalah sekarang dibandingkan dengan apa yang lalu bahkan apa yang lalu itu hilang kullu ma madha yafut segala sesuatu yang lalu hilang nggak ada Ramadan bulan yang lalu sudah hilang tidak bisa terjadi lagi hari raya Idul Fitri yang berlalu sudah hilang jangan lagi demikian kemarin hari Sabtu ini sudah hilang, sudah jauh, dulu mama bayaku. Tapi apa yang akan datang tentu dekat puluh atir hari puluh atir hari semua yang akan datang dekat. Nah, jadi semua akan datang dekat apalagi jalannya makin dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nah, itu kalau kita lihat serba langsung masa sudah diatur cepat demikian oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua perjalanan apa yang ada sekarang makin cepat. Kalau kita contohkan keadaan manusia, makin cepat menjadi orang dewasa, makin cepat menjadi tua. Begitu juga kalau kita lihat kendaraan, orang dalam bepergian, dibandingkan dengan beberapa puluh tahun yang lalu, apalagi beberapa ratus tahun yang lalu. Kalau saya contohkan zaman beberapa puluh tahun yang lalu atau beberapa ratus tahun yang lalu, kalau orang akan berangkat menaikkan ibadah haji dengan kapal layar, berapa lama di lautan? Berbulan-bulan. Pada masa zaman, eh, pada zaman kapal layar. Lambat laun tercipta kapal stone kapal api lebih cepat jalannya begitu juga tambah diperbaiki tambah cepat tambah cepat sampai timbul sekarang kendaraan pesawat terbang makin jauh, cepat nah, bukan lagi harian bahkan jam jaman 9 jam Jakarta Jeddah sampai non stop langsung bahkan makin cepat lagi ada kendaraan lebih cepat dari itu ada yang dimakan kongkor jika Singapura 4 jam mungkin nanti lebih cepat lagi lebih cepat lagi lebih cepat lagi jadi semua ini cepat bahkan manusianya ingin cepat nah sampai perasaan manusia ini ingin apa? ingin cepat baru dagang ingin lekas kaya baru kawin <laughs> ingin lekas punya anak baru punya anak ingin punya mantu nah begitulah <laughs> keadaan manusia ya, jadi <laughs> jadi ini serba diatur oleh Allah ya geraknya semua serba cepat Hampir orang dalam menjalankan sesuatu ingin habis, ingin lekas habis, ingin lekas habis ingin cepat, ingin cepat nah, memang keadaan sudah diatur yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala sendiri berupa maka dalam hal demikian ini Alangkah bahagianya, alangkah untungnya kalau orang dapat menggunakan kesempatan-kesempatan itu demi untuk mencapai keriduan Allah Subhanahu wa taala ialah di dalam menjalankan peribadatan, di dalam menjalankan amal soleh, di dalam menjalankan apa yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktunya tidak terasa dan tidak tidak terasa lelah payah dan sebagainya tetapi pahalanya bertumpuk-tumpuk. Tapi alangkah ruginya. Kalau perjalanan dunia cepat demikian, masa begitu cepatnya, lalu orang rektor dalam menjalankan kebaikan atau malas beribadah dan sebagainya, waktunya habis, waktunya habis, masanya hilang, tidak mempunyai amal soleh dan tidak mempunyai pahala, bahkan kerugiannya yang banyak. Apalagi kalau diisi dengan amal perbuatan-amal perbuatan yang mungkar dan maksiat serta melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hendaknya kita-kita ini mengadakan koreksi kepada diri kita masing-masing. Sebab dalam perjalanan hidup kita ini ada yang sudah kita lewati, ada yang akan kita capai. Ada yang sudah kita tinggalkan, ada yang kita tunggu. Kita orang-orang Islam, laki-laki dan perempuan, diperintahkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu menengok ke belakang, melihat apa yang sudah kita jalankan, apa yang sudah kita lakukan demi untuk mengadakan pemawasan diri, demi untuk mengadakan koreksi diri. Dan kita berusaha dengan meningkatkan persiapan untuk menghadapi apa yang akan datang. Jadi kita sekarang melihat apa yang sudah lalu dan kita sekarang bersiap sedia untuk mencapai apa yang akan datang. Nah, untuk melihat apa yang sudah lalu, kita mengadakan koleksi sesuai dengan perintah hasibu anfusakum qabla an koreksilah diri-dirimu sebelum kamu dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua perjalanan hidup kita ini tidak ada yang hilang dan tidak ada yang musnah. Semuanya tercatat. Bahkan sebelum segala sesuatu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu telah kami catat dalam kitab yang nyata. Begitulah firman Allah Subhanahu wa taala. Pun Allah sudah menjelaskan apa yang dilakukan oleh manusia. Kesemuanya itu tercatat, kesemuanya tidak akan hilang dan akan disampaikan kepada manusia itu hasilnya. In khairan fa khair wa in syarran fa syarr. Dalam hal ini toh Allah sudah berfirman, فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah maka barang siapa menjalankan kebaikan sekecil molekul sekecil anak semut pun akan melihat hasilnya alias pahalanya dan barang siapa yang menjalankan sekecil anak semut dari keburukan akan melihat sanksinya akan melihat dosanya dan siksanya mengapa dia masih melihat karena amal-amal perbuatan ini tidak ada yang bilang semua serba tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu di dalam perjalanan hidup kita ini harus kita menengok ke belakang mengoreksi amal perbuatan kita. Kalau kita menemukan amal-amal perbuatan kita itu baik, harus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kalau kita lihat amal kita baik, jalan hidup kita baik, perjuangan kita baik, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kebaikan tadi yang kita dapat menjalankan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala serta hidayah dan taufiknya lalu kita minta pada Allah ya Allah terimalah amal-amal perbuatan baik kami tanpa mempunyai perasaan sombong atau membesarkan diri dan sebagainya betul-betul bersih murni tulus ikhlas dan tahu bahwa ini semuanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hanya minta supaya di Lalu kalau kita menemui dan mendapatkan amal-amal perbuatan kita yang telah lalu tidak cocok dengan syariat Allah alias menyimpang daripada real syariat Islam jelasnya amal perbuatan kita banyak dosa karena muka dan maksiat wajiblah segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah sudah nyatakan Al-Qur'an, "Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Langsung firman Allah Subhanahu wa taala dan bertobatlah kamu kesemuanya kepada Allah wahai orang-orang beriman, semoga kamu berbahagia dia. Nah, jadi kita harus bertobat. Karena apa? At-taubat minadz zambi wajibatun. Bertobat dari dosa itu adalah wajib. Nah, kita sebagai manusia, manusia hidup yang dihinggapi oleh hawa nafsu, yang selalu tergoda oleh setan, dan selalu terbawa oleh pengaruh dunia, kita-kita ini tidak luput daripada dosa tidak luput daripada perbuatan salah. Untungnya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita bangsa manusia, kita kita ini diberi pintu, diberi jalan untuk kita kembali kepada Allah, memperbaiki diri, menyelesaikan lisan Allah alias bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tetap membuka pintu tobatnya siang dan malam bagi semua manusia selagi manusia tadi belum sampai nyawanya ke tenggorokan dan secara umum duniawi selama sebelum matahari terbit dari barat jadi pintu tobat dibuka langsung oleh Allah Subhanahu Taala dan tidak ditutupnya kecuali dan batas-batas sebagaimana tersebut tadi nah kesempatan-kesempatan yang baik ini harus kita gunakan maupun bagaimana dosa kita asal mau bertobat kepada Allah SWT dengan melalui cara-caranya saat rukunnya diterima oleh Allah hingga orang itu akan bersih daripada dosa sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW Atta, ibu ibu zambi kama la zambalahu orang yang bertobat dari dosa sama dengan orang yang tidak berdosa karena dirusaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kesempatan yang sebaik-baik untuk kita gunakan membersihkan dan menyucikan diri dari segala perbuatan dosa. Akan tetapi di dalam kita menempuh masalah-masalah demikian ini harus kita mengetahui bagaimana cara-caranya. Karena agama Islam, agama undang-undang, agama peraturan, agama tata tertib. Semua diatur oleh syariat Islam. Tidak ada sesuatu yang tidak ada peraturannya menurut syariat. Kalau kita lihat, mulai kita beriman, ada caranya beriman. Ada peraturan beriman. Kita melakukan sholat, ada caranya bagaimana sholat kita puasa Ramadan ada caranya kita mm, mengeluarkan zakat ada caranya kita melakukan haji dan umrah ada caranya kita mengadakan perkawinan pembentukan rumah tangga ada peraturannya jual beli ada peraturannya hutang piutang ada peraturannya hubungan majikan dan buruh ada peraturannya sampai orang berjuang ada peraturannya hingga mati ada peraturannya merubah orang mati pun ada peraturannya bukan masalah yang besar sampai yang kecil mandi ada peraturannya kita cekok ada peraturannya motong kuku ada peraturannya semua ada peraturannya menurut syariat Islam karena agama Islam agama undang-undang agama peraturan agama tata tertib maka kita kaum muslimin harus memahami betul-betul keislaman kita. Sampai yang dinamakan tobat tadi pun ada peraturannya. Tidak hanya tobat-tobat sendiri saja, ada peraturannya. Termasuk syarat dan rukun Maka kalau kita ini akan memasuki pintu tobat, harus kita mengikuti dan melalui cara caranya dan peraturan peraturannya sesuai taubat dia sah dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam masalah ini harus kita dapat mengetahui bahwa dosa dua macam. Ada kabair, ada sarair. Ada dosa-dosa besar, ada dosa-dosa kecil. Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau dosa-dosa itu kecil, terlebih langsung dengan amal-amal soleh kita kita melakukan sholat dosa-dosa kecil sebelumnya terhapus kita menjalankan sholat Jum'ah dosa-dosa kita yang lalu hapus lalu kita ke Injil kita zikir kita baca Quran kita mengaji dan sebagainya ini menjadi sabab-sabab terleburnya dosa-dosa ini langsung dan otomatis itulah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala walaupun walaupun dosa kecil wajib ditobat tapi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dapat terleburnya dosa-dosa kecil dari amal-amal perbuatan kita yang soleh yang baik bab al-hasanat yudhibna sayyi'at al-hasanat yudhibna sayyi'at perbuatan belum baik menghapuskan perbuatan yang tidak baik. Hanya tidak mau. Adapun dosa-dosa ada pun dosa-dosa besar tidak demikian. Tidak akan terhapus dengan amal-amal perbuatan kita yang soleh ini. Harus melalui tobat. Maka itu banyak hadis-hadis menjelaskan siapa menjelaskan demikian, siapa membaca ini, siapa berzikir ini dan sebagainya telah dosanya lalu ada ikatan majtuni batil kabair selagi ditinggalkan dosa-dosa besar artinya kalau dosa-dosa besar tidak akan terhapus langsung dengan amal-amal baik kita akan tetapi harus melalui tobat kemudian dosa-dosa besar berapa jumlahnya banyak ada ulama-ulama yang mencatat 70 bahkan ada sebuah kitab yang dinamakan Al-Kabair dosa-dosa besar di sana dicantumkan dalam sebuah itu, e, buku itu atau kitab itu 70 macam bahkan ada yang mengatakan 200 macam kok banyak nah, lalu dosa-dosa itu pun dibagi lagi dua dosa terhadap Allah langsung dan dosa terhadap sesama manusia. Karena kita ini mempunyai hubungan pada Allah SWT sehingga ini menjadikan hak-hak Allah dan kita ada hubungan kepada sesama manusia ini kita mendapatkan hak-hak adami jadi dosa itu pun begitu dosa langsung kepada Allah tidak ada sangkut pautnya dari manusia ada dosa yang ada sangkut paut dengan manusia. Lalu dosa-dosa ini kesemuanya yang wajib kita tobat daripadanya. Kalau dosa-dosa itu langsung kepada Allah Subhanahu Taala, syarat tobatnya hanya tiga. Pertama kita meninggalkan dosa tadi. Kedua kita merasa menyesal, Gitu ketika kita niat tidak akan mengurangi lagi. Jadi meninggalkan dosa, merasa menyesal atas perbuatan dosa, dan dia tidak akan mengulangi lagi. Lalu kalau dosa itu merupakan amal-amal tugas kewajiban yang harus kita lakukan, akan kita tinggalkan hingga kita berdosa, di dalam kita melakukan tobat melalui tiga syarat tadi harus kita membayar kembali artinya mengkodok kalau itu amal perbuatan semacam sholat semacam puasa semacam zakat dan semacam apa yang ada ketentuan-ketentuan semacam itu baru nanti kita sempurnakan dengan kita memperbanyak istighfar nah, ini contohnya Anggap pada bulan Ramadan yang lalu ada orang meninggalkan puasa tanpa uzur syar'i. Bukan karena sakit, bukan karena musafir, meninggalkan puasa Ramadan, anggap sehari tidak puasa. Kenapa? Ya sudah malas alas-alasan. Sudah dia tinggal puasa. Wah, ini dosa besar. Bahkan meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur syar'i sehari saja, dosanya tidak bisa ditutup dengan puasa seumur. <clears throat> dosa besar. Anggap sekarang ada orang melanjakan dosa. Ya sekarang wajib apa? Wajib tobat. Wajib tobat. Meninggalkan pelanggaran tadi. Dan merasa menyesal atas perbuatan dosa tadi. Lalu dia niat tidak akan mengulangi lagi. Lalu bagaimana? Ini toh tugas kewajiban. Wajib dia mengkodoi. Wajib bayar kembali. Nyaur. Nah di sini umpama dia tobat dengan melalui tiga syarat tadi meninggalkan perbuatan dosa tadi menyesal dan dia tidak akan mengulangi lagi tapi belum kodok ini belum cukup harus bayar karena dia hutang pada Allah orang hutang wajib bayar apalagi hutang pada Allah maka Nabi Muhammad SAW bersabda wa dainullahi ahakku an yukdo dan hutang pada Allah lebih berhak dibayar sekarang hutang pada Allah, wajib dia bayar. Sekarang ada orang bayar, mengkolok puasanya, tapi tanpa tobat. Kodoknya sah, tapi tetap apa? Tetap berdosa, dosanya masih melekat. Loh, ini sudah kolok, kalau kolok, Kodok kan membayar hutangnya kepada Allah, tapi dia tidak mempunyai perasaan dan pernyataan tobat tanpa tobat. Dia dosanya tetap, walaupun dia kolok. Nah, jadi harus melalui semua. Ya kobat, ya kobat, ya kobat, ya kobat. Begitu orang meninggalkan sholat. Anggap pernah meninggalkan sholat bulan. Anggap meninggalkan zakat. Yang punya toko. Berkewajiban zakat. Tidak dikeluarkan zakatnya. Sekarang dia akan bertobat. Meninggalkan pelanggaran tadi. Akhirnya bisa. Menyesal. Dan dia tidak akan mengulangi lagi. Apa cukup? Tidak. Bayarkan zakatnya tadi harus membayar zakatnya utangnya kepada Allah dia bayar berapa saya contohkan orang tani saja anggap orang memiliki sawah satu hektar dia menanam padi airnya baik hasilnya baik satu hektar delapan ton kalau baik setiap dia panen wajib mengeluarkan zakatnya 10% kalau delapan ton berapa? delapan kintal zakatnya nggak zakatnya sekali panen nggak zakat sekarang bertobat ya melalui syarat tadi lalu wajib dia membayarkan zakatnya 8 kilat kalau dia tidak melakukan zakatnya sampai 10 kali panen wajib dia bayar 10 kali 8 kintal berarti berapa? 8 ton wajib dia bayar kalau tidak ditagih hari kia, kiamat. Begitu juga zakat fitrah tidak mengeluarkan, dia oh, cuma zakat fitrah tidak mau mengeluarkan. Sampai sekarang bagaimana? Wajib tobat, wajib membayar ya, fitrahnya sekarang. Nah, begitulah segala sesuatu kalau amal perbuatan tadi langsung merupakan tugas-tugas kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan oleh orang tadi tanpa udur syar'i wajib dia melakukan tobat dan wajib Allah lalu kalau bukan perbuatan yang wajib Allah, ya cukup yang tiga tadi. Anggap ada orang pemabuk. Ada orang pemabuk. Wah, ahli minum arak. Sekarang dia tobat, cukup tiga saja. Meninggalkan perbuatan mabuk. Menyesal atas perbuatan mabuk. Dan niat tidak akan mengulangi perbuatan mabuk. Sudah cukup. Disempurnakan dengan istirahat penyebab, dia penyempurna. Hilang sudah. Karena dia melanggar perbuatan ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat bahwa syarat-syarat tobat mudah dan gampang. Memang semua proses syariat ini yang harus dilakukan sudah diaturnya oleh Allah serba gampang, serba mudah. Karena Nabi bersabda, "Ad-dinu yusrun." Agama ini mudah. kesempatan-kesempatan ini kalau tidak kita gunakan sampai ke dahulat maut, nah, sini terangkatnya Maka itulah kita setiap saat harus koreksi pada diri kita sendiri. Kalau kita kebal memiliki dosa, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Jadi, kalau dosa itu langsung pada Allah, toh tidak ada yang tahu, hanya antara orang tadi kepada Allah Subhanahu wa Dan nangis kepada Allah, bertobat kepada Allah, mengkodoknya apa yang menjadi kewajiban dan sebagainya selesai sekarang yang kedua dosa terhadap sesama manusia ada nih nah, ini agak bertambah syaratnya kalau kita ini menjalankan dosa terhadap sesama manusia syarat tobatnya empat kita wajib meninggalkan dosa tadi dan wajib kita merasa menyesal dan wajib kita niat tidak akan mengulangi kembali lalu minta beresnya minta halalnya mengadakan penyelesaian dengan orang yang nah, ini kalau itu merupakan penggangguan kehormatan ya minta maaf apa mestinya kalau itu merupakan hukum pisau dan sebagainya menyerahkan dirinya untuk dikisos kalau itu merupakan harta benda, ya harus mengembalikan atau minta halal. Nah, di sini tidak cukup dengan tiga syarat saja. Meninggalkan dosa, menyesal, dan niat yang akan kembali lagi. Tidak bisa. Contohnya, anggap ada orang pernah mencuri barangnya orang. Anggap mencuri sepeda, saudara Lalu menyesal dia, Wah, menyesal saat perbuatan ini, betul menyesal. Lalu jangan tinggalkan perbuatan tadi. Niat sudah tidak akan mengulangi lagi. Apa cukup? Belum cukup. Nah ini kan obat melalui tiga syarat. Meninggalkan dosa, dosa pencurian, menyesal, dan dia tidak akan mengulangi lagi perbuatan pencurian tadi. Belum cukup. Nah bagaimana? kembalikan sepedanya orang tua. Harus dia kembalikan. <clears throat> Dan minta halanya. Baru selesai. Nah ini, jadi hubungan dengan manusia agak ber pernah menjadi maki dan sebagainya harus begitu dan hal ini tidak cukup kalau punya dosa tidak cukup dengan melalui halal halal mengaturkan menyampaikan segala kesalahan tidak cukup kalau betul-betul mempunyai salah itu cara syar'i perbuatan halal halal yang sekarang kita adakan setiap tahun sudah menjadi tradisi di Indonesia ini dan selalu kita mengajukan minta maaf dan sebagainya itu baik memang suatu tradisi yang yang baik dan merupakan adat yang bagus tetapi harus ingat tidak cukup untuk melebur dosa apabila ada dosa ada sudah memang ada loh ya kalau ada tidak bisa anggap pernah orang hutang pada orang lima ribu tidak bayar numpang lalu saya pak saya menghaturkan segala kesalahan saya lahir batin minta besarnya pemaafan ya sama-sama utangnya <laughs> iya sama-sama ya sama-sama tapi utangnya apa Bapak bebas utangnya tidak bisa harus menyatakan saya menghaturkan segala kesalahan saya dan saya minta maaf termasuk saya pernah hutang pada sampai 5000 saya kemplang sekarang saya minta maaf baru kalau orang yang katakan ya sudahlah yang sudah ya sudah afallahu amma salam ya ya sudah janganlah ulang kembali 5000 saya halalkan sudah saya ridhokan dan saya tuntut aman <laughs> Ya, lama tuh ya sudah kalau orang yang mengatakan ya maaf ya maaf sama minta ya maaf tapi tah utangnya sudah bayar <laughs> wajib bayar ya kalau juga bagaimana wajib saya bayar Wah, saya sekarang tidak punya uang, bagaimana? Ya kapan punya uang? Catat saja. Bagaimana? Ya wajib bayar. Orang pernah pinjam barang pada orang, anggap pinjam sarung sudah sunnah pernah pinjam kain dan sebagainya tidak kembalikan malah dijual dirombengkan sudah lama minta maaf pada hari raya datang soan <laughs> pak Kulo ngaturake sudah kelepatan <laughs> lahir batin nyul bunyi pengaputan, g sami-sami dasar saru nggih. dulu mana? Nah, harus menyatakan kalau saya pernah pinjam saldo pada sampean, tidak saya kembalikan, malah saya robengkan. <laughs> Sekarang saya minta maaf. Bagaimana? Orang yang baik, ya sudahlah, ya sudah, ya sudah. Saldonya saya halalkan, sudah tidak saya tuntut, aman. Kalau orang yang kata, oh jadi sampean yang pinjam, <laughs> saya ya lupa. Jadi sama iya saya pinjam. Mana sekarang? Saya rombengkan, ganti. Harus ganti. Itu sarung saya beli dulu 15 ribu, ganti. Waduh saya tidak punya uang, ya kapan-kapan dia ya, uang, wajib bayar, ya tetap ini sebagai utang sekarang, harus bayar. Tidak bisa bebas. Nah ini, jadi kalau kita menjadi salah pada orang begitu. Kalau kita pernah menjadi maki dan pernah menghina dan sebagainya, memukul dan sebagainya, begitu juga. Kalau pernah menjadi maki, saya pernah menjadi maki sampean, sekarang saya minta maaf, saya maafkan Amr, nah, ya sudah maaf, sudah. Kalau ada bab baptisal, saya pernah nempeling sampean, sekarang saya minta maaf saya serahkan diri saya, diri saya sampai terpilih nah, <laughs> ini kalau pernah menempeleng minta di tempeleng kalau menpukul minta pokok ini adalah ya, kisah wal juruh kisos <laughs> jadi kisos harus ada kisos Sena Osman bin Affan radhiyallahu anhu pernah punya budak dia panggil budaknya ya gulam gak jawab mesti makan budak tiga kali gak jawab parah nih dicewil saja ingat sunnah Allah wah ini saya bermasalah nanti saya mesti dibalas di akhirat akan dikewil orang ini karena dia minta maaf pada budaknya minta maaf pada budaknya sudah saya minta maaf sekarang kamu balas saya ini kiwilin minta dikiwil kisos supaya bebas dalam alam akhir nah, kalau tidak kisos nah, jadi ada perbuatan bisa minta maaf yang dibebaskan ada cara kisos ada bayar kalau orang yang memaafkan sudah saya tidak kisah, saya maafkan, beres. Nah, inilah masalahnya. Maka itu, walaupun tradisi halal bihalal mengaturkan segala kesalahan ini baik. Tradisi yang baik mendorong untuk kita ini membuka hati, minta maaf. Tapi kalau punya salah itu tidak cukup. Nah, ini cukup. Apakah salah terhadap orang tua? Apakah salah terhadap suami istri? suami terhadap istri, istri terhadap suami atau selama manusia dan sebagainya. Seorang suami sudah sering memukul istrinya dan sering tidak memberikan belanja pada istrinya. Bahkan ke istrinya kalau minta belanja di malam, kadang-kadang ditempelin dan sebagainya. Wajib minta maaf. Wajib tobat. Meninggalkan dosa. Menyesal. Dan niat tidak akan mengulangi lagi. Lalu apa? Minta maaf pada istrinya. Jadi suami harus minta maaf pada istrinya saya minta maaf padamu karena saya pernah menggepeng kamu kalau kamu balas sekarang terpilihnya saya minta ditempeling kalau maafkan ya maafkan nah pernah tidak mau belanja tiga bulan sekarang saya minta maaf jangan dituntut jadi takdir dan akhirat esnya eh, baik ya sudahlah pak saya maafkan ya sudah ya sudah saya tidak akan tempiling sampean saya maafkan saya hemat nah, <laughs> Lalu belanja tiga bulan tidak saya kasih ya sudah saya halalkan, saya sodakokan pada sampean. Kata saya, Alhamdulillah, ini SD yang hebat. <laughs> nah itulah jawab Kalau aslinya jawab, wah sampean tiga bulan tidak belajar belanja, bagaimana? Ya, ya maaf ya maaf ya maaf, aku bisa mencatat. 500 <laughs> kali tiga bulan saya mencatat kapan punya dan bayar. Tidak <laughs> wajib. Bagaimana? Wajib bayar. Begitu juga seorang istri yang menjadi salah pada suami pernah tanpa izin, sama mengambil hartanya, pelanggar grogoti saknya dan <laughs> sebagainya. Wah ini harus minta maaf. Aduh Pak, saya sekali minta maaf, saya tobat betul. Saya sering belum lihat saku sampean kalau ada uang saya ambil sekarang saya minta maaf sudah berapa kali ada 30 kali <laughs> wah ini jumlahnya berapa kira ya total saja berapa suaminya baik ya sudah jangan mengulangi lagi saya maafkan kalau suami nuntut nah, kamu baik kembalikan ingat berapa ya ada ya 100, 200, ya 1000, ya, ya total saja ada 55 ribu ya sudah lah, bayar bagaimana ya wajib bayar nah, ini masalahnya Jadi harus kita ini membereskan perbuatan-perbuatan yang tidak baik dengan melalui bertobat ini cara. Kalau tidak akan ada tuntutan besok hari kiamat. Dalam dua hadis dan tiga yang sahih. Pertama diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam من كانت عنده مظلومة لأخيه من أرضه أو من شيء فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلومته وإن لم تكن حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه إن حديث بخاري صحيح artinya apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW itu barang siapa mempunyai kezaliman artinya kesalahan terhadap saudara yang sesama manusia di dalam mengganggu kehormatannya kah atau sesuatunya faliyata halal hul yauma supaya minta halalnya sekarang nah di sini kita bisa kita ambil wah kalau gitu kita harus mengadakan halal bin halal yatahallal hul yauma sekarang ini Arya masih dalam hidup dunia ini obra ayakul obra alayakul adina warna sebelum datang satu saat tidak ada uang emas tidak ada uang perak kapan hari kiamat sebelum kita Nah, kalau kita belum beres, nah, belum membereskan sampai satu hari kiamat, bagaimana? ingkanahu amal soleh kalau orang yang salah tadi mempunyai amal soleh ukhida minhu diambil amal solehnya biqadri mazlumati seukuran limanya kesalahannya wa elam takun hasanatun kalau tidak punya amal baik ukhidha min sayyiati sahibi ini orang kedua kali diambil humila al tumpukan tadi Hadis ini pun dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Muslim dari sahabat Abi Hurairah pun Nabi bersabda, "Atadruna manil muflis?" Nabi menegur sahabat-sahabat, "Hei para sahabat, tahukah kamu siapakah orang muflis? Muflis itu orang bangkrut, orang palit. Tahukah kamu siapa palit?" Dikira oleh sahabat-sahabat jauh dari dunia. Jauh sahabat, "Al-muflis bina mala dirhama wala mata'." Muflis itu ya Rasulullah di antara kita orang yang tidak punya uang, tidak punya barang. pikir sahabat masalah itu. Tidak ulah. Innal muflisa min ummati man ya'ti yamal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad satama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaqa dama wa hadha yuqta min hasanatih wa hadha min hasanatih fa'in faniyat hasanatu qabla an yuqdama alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turihat minna Palit itu kata Nabi di antara umat saya yaitu orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa ganjaran sholat, ganjaran puasa, ganjaran zakat, pokok penuh ganjaran pahala. Tapi datangnya itu pun memikul dosa dosa terhadap sesama manusia pernah mencaci maki ini wayak tiwakot kata mahaza pernah mencaci maki ini mencuri mencurigai ini mendakwa wa akala malahada pernah makan harta bendanya orang tanpa halal wa safaka damahal pernah membunuh orang mengalirkan darah orang wa zolabahala pernah mukul orang pokok punya salah terhadap sesama manusia Allah memberikan izin pada hari kiamat Allah maha adil diperintahkan untuk menuntut datang orang-orang yang menuntut ya Allah ini pernah menjadi maki saya ini pernah mukul saya ini pernah begini begini dan sebagainya Allah merintahkan bayar apa itu bayar tidak ada uang emas dong perak hasanatnya diambil Fayuqta toha alamin hasanatin wa alamin yang nuntut-nuntut tadi diambil ke ganjar kasih ke sini ganjar kasih sana ada nuntut lagi sampai habis fa'in faniyat hasanatuhu qabla al yuqwa ma'alaihi sampai habis ganjarannya ganjaran sholatnya habis ganjaran puasanya habis ganjarannya zakatnya habis tak habis karena banyak tun sudah habis yang nuntut masih ada esnya nuntut anaknya nuntut kawannya nuntut orang-orang menuntut masih ada bagaimana ukhidha min khotoyahum dosa dosanya orang diambil Fasulihat alaihi ditumpukkan pada orang tadi Akhirnya Tumma sulihat bila dibuang ke neraka Habis amal hasanatnya Malah mendapat tambahan Nur Akhirnya dibuang neraka Tadi bayangkan surga buruk Yang jadi Akhirnya masuk neraka Bertambahan Dosa Ini orang mempunyai pahala Mempunyai ganjaran Bagaimana kalau sudah nul Tidak punya ganjaran sama sekali sekedar banyak dosanya terhadap manusia baru datang orang nuntut bagaimana bayar nggak ada oh bukan dosanya nah ini masalahnya maka saya terangkan tadi tidak cukup kita hanya melalui halal ke halal menghapuskan segala kesalahan tapi dosanya jadi nyatakan nah, ini tidak dibebaskan tidak diistihlal tidak diistihlal nah ini jadi harus betul-betul nah kalau begitu Pernah sekali kita bergaul dengan sesama manusia kalau tidak berhati-hati. Nah ini masalahnya. Jangan lagi sama manusia lain, dengan suami istrinya, dengan keluarganya, dengan ibu bapaknya, ini pun juga ada masalah. Bahkan bukan terhadap manusia saja, sampai terhadap hewan. Karena hari kiamat akan diadili oleh Allah antara hewan dengan hewan, antara hewan dengan manusia, antara manusia dengan toh Nabi sudah bersabda Dakhalatin ra'atunin nara fi hirratin rafatat rafatat ha la hiya at'amat ha wala saqat ha wala khalat ha tak punya bisa jawab ada orang perempuan masuk neraka sebab kucing karena dia punya kucing diikatnya tidak dia beri makan tidak dia beri minum tidak dia lepaskan dia menjadi makasih sampai kucingnya mati sebab itu masuk neraka. Hadis ini disampaikan Nabi bahkan terjadi waktu Nabi sholat gerhana. Nabi sholat gerhana. Bila sahabat dalam sholat ini Nabi maju akan mengambil sesuatu. Cuma lagi Nabi terkejut mundur dalam sholat itu. Kaget terkejut mundur. Sudah sholat kalau sahabat yang sholat bagaimana sampai tadi? Waktu sholat gerhana kok begitu sampai? Kenapa? Pertama kali sambil maju saya akan mengambil apa-apa. Iya, saya tadi melihat surga saya akan mengambil anggur surga. dan kedua tadi sampai Yosua terlewat terkejut mundur. Kenapa? Saya tadi melihat neraka. Takut panasnya saya mundur. Nah di situ saya lihat ada orang perempuan di kakali kutu. Lalu Nabi menjelaskan lagi. Jadi ada orang perempuan masuk neraka sebab kucing. Nah ini dosa terhadap kucing, dosa terhadap Nah kita harus minta maaf. Bagaimana minta maaf pada hewan? emang tidak punya akal dan sebagainya. Kita langsung minta maaf pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini masalah. Pernah salah pada hewan, pada kucing dan sebagainya. Kadang-kadang punya ayat mencuri tempenya dipukul dengan pegangan sapu sampai mati ayamnya. Bagaimana? Ini dosa. Dituntut hari kiamat. Abang mengadu ayam, mengadu jangkrik dan sebagainya apalagi mukul kuda, mukul kambing dan sebagainya. Ini akan ditonton hari kiamat. Jangan lagi ada manusia dengan hewan, ma hewan dengan hewan. Jadi hewan dengan hewan akan ah, diadili. Nabi bersabda, "La tu'addan hukuku yawm al-qiyamati ila Hatta yuqad al hayawan min al-hayawan qarna. Pada hari kiamat semua akan dilaksanakan diadili oleh hak-hak dikembalikan sampai hewan yang bertanduk menanduk hewan yang tidak bertanduk jadi dari kambing yang punya sumu nobrok kambing yang tidak punya sumu ini akan diadili ayam yang tidak jauh nabruk ayam yang tidak punya jauh akan diadili tapi hewan-hewan lalu menjadi apa? tanah selesai manusia ada urusan lain surga dan neraka maka itu setelah orang-orang kafir melihat keadaan hewan menjadi tanah, nah diadil menjadi tanah, kepingin jadi tanah itu orang-orang kafir. Wa yaqulul kafir ya laytani kuntu turaba. Nah, maka itulah kita sebagai manusia manusia itu tidak luput dari salah terhadap Allah jalan tempat yang sudah saya jelaskan dan kita tidak luput menuju terhadap sesama manusia. Nah ini masalahnya sekarang ada orang tanya, kalau orang yang sudah tidak ada, bagaimana? Yang kita salahi sudah meninggal dunia, tidak ada. Pernah kita caci maki orang, pernah menyalahi orang, orang sudah mati, bagaimana? yang kita harus bertobat. Lalu bagaimana terhadap orang ini minta istih, eh, apa minta istihlalnya, minta halal bagaimana? Kita akan halal halal dengan orang yang sudah mati bagaimana? Apa datang ke kuburannya Maisal goyangi itu? Ya enggak begitu. Nah bagaimana? kita memperbanyak doa untuk orang itu kita doakan kita istighfarkan kita kirim fatihah dan sebagainya atau kalau kita mendoa maksudnya fatihah termasuk waila arwahi mandolam nahu au asakna ilai ila arwahi man nahu kepada siapa yang pernah kita aniaya dan kepada siapa yang pernah kita jahati. Nah, ini. Jadi kita mendoakan orang-orang yang pernah kita apa? Kita salahin. Karena orang hormati nggak ada bagaimana? Lain. Nah, kalau ini merupakan kehormatan, ada dimaki dan sebagainya dan sebagainya. Kalau merupakan harta benda, kalau orang yang ada kembalikan, minta maaf langsung tadi sudah, sudah saya silakan. Kalau orang yang sudah meninggal dunia kembalikan kepada ahli kembali kebalikan beralih waris anggap orang pernah meminjam macul saudara ya tidak kembalikan sekarang orang sudah mati bagaimana dia wajib tobat lalu minta halalnya bagaimana tak orang sudah mati kembalikan kepada ahli waris anggap tidak terkenal ahli warisnya orang yang sudah meninggal dunia ahli warisnya tidak, tidak, tidak, tidak terkenal atau tidak ada bagaimana ini sodako saya contohkan begini, ada orang pergi ke satu kota. Anggap orang malam ke Surabaya. Waktu naik akan naik bus beli rokok. Harganya rokok itu 100. Lalu dia keluarkan uang lima ribu. Mesti kembali berapa? 400. Apa? Oh, apa? Le, harganya ini 500. Dia keluarkan uang 1000. Mesti kembali berapa? 500 yang punya rokok tadi tidak lihat uangnya dikira uangnya 5 ribu dia kembalikan 4 ribu 500 karena beliau 500 uangnya 1000 orangnya tak bingung bagaimana banyak beli tidak tahu dianggap ini uang berapa 5 ribu dikembalikan berapa 4.500 yang beli rokok Alhamdulillah dapat rokok dapat batin 4.000 sudah naik jalan haram dah jelas haram mengambil harta benda orang. Sekarang tobat, wajib tobat. Meninggalkan perbuatan dosa itu. Menyesal. Dan dia tidak akan mengulangi lagi. Bagaimana Pak Rizky Kembali. Wah, bagaimana saya nggak tahu orangnya? Dulu saya naik bis di Surabaya ada orang jual, saya nggak kenal, nggak tahu di mana itu orang. Dia cari, nggak tahu, nggak ada. Bagaimana? ini 4000 harus saya dapatkan dengan ya Allah ini uangnya orang jual rokok surga dulu ya, sudah nanti Allah membayar jadi tidak ada bebas-bebasan terus kadung itu tidak ada tidak ada harus kita beri nah, ini, kalau ada baitul mal kalau negara Islam kalau negara Islam ada baitul mal ini termasuk malun doek malun doek ini kembalikan kepada baitul mal kalau ada baitul mal kita tidak ada baitul mal sodakokan kepada masjid kah atau langgar atau mukolak masakin dan sebagainya nah itu ini uangnya si penjual dulu. kalau kita sudah mengetahui demikian penjelasannya, mari kita koreksi ke diri kita sendiri. Pernah begitu kadang. Ini hasibu al al-fusakum qabla al fuhasab Jadi nanti selesai pengajian mari kita koreksi. Saya tahu begitu. Nah ini ya, segera selesaikan. Tunggu apa? walaupun toh manusia bagaimana cinta itu manusia bukan jaga lagi manusia hewan tadi sudah kata kafir kafir toh manusia kafir itu macam-macam kalau kafir harbi lain masalah kita menghargai orang kafir itu bukan kafir harbi kafir harbi itu sedang perang antara orang Islam dengan orang kafir ini baru perang kalau perang kita ambil kita rampas kita bunuh kita apa-apa ini kan tidak loh sama ada zimmi ada muahad dan sebagainya Nah sekarang di negara bukan Islam ini sama kedudukannya. Nah gimana? Kan disamakan. Wah mereka manusia. perang empat gimana? <laughs> Ya. Beli beras, kok, akhir ngemplang. Kira lagi itu. <laughs> Awas lagi antum ingat. Iya, bagaimana? Lagi dosa. Tambah celaka, tambah celakanya bagaimana? Tidak mungkin Cina itu nanti orang kafir nuntut, ganjaran kita diambil, bahkan dosanya dilong disalahin kita. Bagaimana? Dosanya loh. Karena orang kafir nggak bisa menerima apa? Hasanat, pahala hari kiamat. Dosanya yang diambil, tumpukan kita. Naudzubillah, dosa dari orang kafir. Tapi nah, gimana tumpukan kita? <laughs> Ini masalahnya harus hati-hati. Lain kalau kita perang nanti, Ya, kalau kita perang baru coba umpamanya contohnya Palestina sudah sama Yahudi. Wah, itu nggak apa-apa. Baik-baik saja jangan lagi baru yang sd nya rampas boleh halal nggak apa-apa jadi <laughs> ya jadi kan halal nggak apa-apa tuh yang dirampas jadi jadi kondimah ya caranya, caranya dulu, syariat. Kalau orang itu pernah meninggalkan wajib, ya berarti memberi tanggungan wajib berarti memberi hutang pada Allah wajib bayar kalau masih mempunyai kewajiban belum selesai tidak boleh menjalankan surga nah, anu ini hukum syariat anggap ada orang pernah tidak sholat setahun nah, sudah sekarang wajib kodok setahun jumlah berapa itu sekarang tidak kodok dia mereka sunnah tidak boleh Takkan tidak sah kalau kalian dia mempunyai kalau orang punya perbuatan dosa wajib yang tidak terjalan tapi dia tidak tahu artinya tidak merasa tapi ada salah dan sebagainya dia merasa dianggap sudah padahal ada nah dia punya sunnah ini rahmat Allah besok hari kiamat wajibnya ditempel dengan sunnah kekuatannya wajib satu tujuh puluh nah, ini ada orang sholat, sholat tetap sholat. Tapi mungkin dulu ada enggak sholat enggak sadar, enggak ingat, enggak tahu. Tapi saya koreksi oleh Allah ada kekurangannya, ada kekurangannya. Dia rahmat Allah cari kesunannya untuk menyebut. Tapi enggak tahu bahwa seratus eh, setahun atau berapa bulan pernah enggak sholat kan tahu, yakin jelas tahu, enggak boleh tidak sunnah wajib bah ya wajib ini dari masyarakat orang yang mempunyai kewajiban termasuk sholatkah atau puasakah atau apa kewajiban tidak boleh menjaga sunnahnya. Peraturannya layut lakul wajibu li sunnatin. Tidak boleh meninggalkan wajib mengejar sunnah. Ini masalahnya. Jadi masih dosa. Tetap dosa. Tidak ada artinya sunnah. dan setahun berapa jumlahnya tidak mesti dua kali di mana ada kesempatan dia curahkan untuk kodok entah 10 kali kah, entah 15 kali kah, entah berapa pokoknya cukupnya tanpa mengurangi kebutuhan hidup kerja, hidup, makan kosongnya aku diisi untuk kodok diisi untuk kodok nah ini ini tidak mesti dua kali asal bekerja begitu selama ada waktu kosong harus digunakan kobo walaupun sekali waktu itu kebetulan dia libur pray nggak kerja nggak apa nganggur harus gitu semua apakah dua kali kan apa puluh kali terserah pokok supaya lekas tuh. nah, nah ini masalah dan nah, semua kewajiban nah ini masalah masalah jadi kita harus dapat mengetahui sekarang orang kita berpikir dan seterusnya jadi kena problem dan jadi hukuman itu apakah manusia yang berusaha manusia itu apakah misalnya berbisanya kalau hukuman Islam beres kalau bukan hukum Islam tetap dituntut hikmah sekarang orang mencuri barangnya orang mencuri barang orang tertangkap oleh pemerintah Islam pemerintah Islam yang terhukum Islam orang mencuri diapakan dipotong tangannya saya diambil kembalikan cara syariat sudah orang itu nanti hari kiamat bebas dari hukuman karena Allah tidak baru tidak akan meninggalkan hukuman dua kali mamarab buka biwallamin lil abid maka kalau hukum syariat yang dijalankan ini menyelamatkan orang tadi tadi kan saya, saya tuduhkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu Takutnya hukum di akhirat pada kok dia. Minta supaya tidak kesabar. dicewek karena dicewek nanti nggak juga kiamat selesai. Tapi kalau dari hukum cara syariat, orang mencuri tangkap dua hari, lima hari. Kalau orang tidak tobat ini malah, malah proses tobat ya. Kalau tidak ada malah tobat, tetap ditutup hari kiamat. Kalau dia tobat, tadi secaranya ya tobat mencuri betul, barunya orang kembalikan beres. Nah ini, jadi kalau tindakan hukum dunia ini kalau melalui dan menjalankan hukum Allah berarti sudah sah menurut hukum Allah di akhirat tidak akan diulangi kembali tapi kalau tidak akan hukum jalan alam akhir berarti belum dijalankan hukum Allah sedangkan orangnya tidak total jadi untuk selamatnya manusia itu harus kembali kepada mana? kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala nah, ini masalahnya maka itu dalam negara-negara yang kita hidup tidak menjalankan hukum Allah, kita harus jaga jangan berdosa, umpama berdosa lalu itu taubat sebagaimana tadi syaratnya supaya akhirnya sama. Jangan begini, wah oh, tidak apa-apa mencuri sih, tidak ada hukum Islam, tidak perlu tangan biar sudah tidak apa-apa, wah itu tumpuk dosanya. Nah, ini masalahnya. Jadi kembali kepada ya tobat, atau tidak hukum Allah. Nah hukum syariat Allah itu begini kalau sudah tertangkap alias istilah kita kebasan sama dia. Iya. orang mencuri belum tobat belum belum membalikan tertangkap tidak perlu tobat tidak bisa ada orang mencuri ya mencuri sepeda ini saya mencuri sepeda sudah tertangkap oleh pemerintah iya sudah ditangkap mau oh, dipakai tobat sudah ditutup menutup manual sudah kembalikan tidak bisa harus potong tangan dulu nah ini jangan karena sudah apa tertangkap. Kalau belum tertangkap, dia obat ke bebas dari oh hukuman. Ini artinya orang mencuri terus takut maka kembali ke sini sudah bebas obat bebas daripada ini masalahnya maka saya eh, terangkan tadi semua sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini masalahnya jadi sekarang kita punya satu jalan banyak tolong harus segera tobat dan wajib kita tobat apalagi hubungan sesama manusia ini masalah jadi kita harus berhati-hati walaupun sedikit karena hari kiamat untuk menuntut anak akan menuntut orang tua akan menuntut istri akan menuntut suami akan menuntut semua karena hari itu lari semua yang berubah baku ini nabi obius sampai akhir lari semua orang nah, ini nah maka itulah saudara-saudara setelah kita melihat masa dan waktu kita banyak yang sudah lalu kita adakan koreksi kembali lagi kalau kita menemukan amal perbuatan kita baik segera minta agar diterima oleh Allah Subhanahu Taala tanpa rasa ujuk, tanpa rasa takabur tanpa rasa tanda diri riak dan sebagainya tapi harus tahu itu semua dari Allah Subhanahu Taala minta di kalau kita menemukan amal tidak dosa segera bertobat tapi kadang-kadang orang dimasuki setan. Merasa salah akan menyatakan tobat minta maaf dari atau pada sesama manusia merasa wah kalau saya minta maaf gengsi jatuh dia sudah mesti sana wah ini orang penentang betul-betul orang jahat orang boleh, boleh kabiran kabiran bagaimana suruh minta maaf tidak mau atau iblis sisa. Kalau miskin di akhirat, maksudnya makan iblis sisa tuh. Bagaimana? Masukkan sekali, bagaimana mau tobat? Ya, ini harus tobat, tidak apa-apa. Malah orang yang menyatakan kesalahannya itu orang berani, orang gagap, orang gentleman. Orang salah pada orang, Pak, saya salah pada sampean. Kemarin sampean saya rasani, sekarang saya jangan lagi. Kan tegas, berani teman. Kalau orang salah tidak berani menyatakan, berarti terlecut paham nanti saya tahu sudah jatuh saya mau anu dan yang salah itu berarti jatuh jadi kita gentleman pernah utang padahal nggak bayar saya pak saya pernah utang bayar nggak bayar sekarang saya bayar atau saya minta maaf itu namanya gentleman tegas berani kalau nggak berani namanya pengintip, pak tahu tumpuk pengintip. tapi merasa bangga dia sudah mau apa nah ini tambah dihukum oleh Allah SWT ini kohwa wa tajabbar wa takabbar sudah masuk tongkat sombong kenapa? karena al-kibru huwa fatul haq wa ghamdun nas sombong itu orang yang tidak menghiraukan atau tidak mau menerima barang hak dan menghina manusia sampai masuk kofar, ini hak ya yang sudah disita nah, bagaimana? Nah, ini masalah sudah orang mati Lalu kami umumkan kalau ada salah dan pergaulan sengaja atau dengan sengaja saya sudah maafkan. Ya betul maafkan. Kalau tidak punya salah yang tadi itu hubungan harta benda dan sebagainya itu bebas sudah kita maafkan. Tapi kalau ada urusan harta benda, utang kita dan sebagainya. Apa cukup itu? Tidak cukup. Yang mati itu tidak punya utang, punya mukul orang, pernah bunuh orang dan sebagainya. Bagaimana? Tidak cukup. Ya maafkan, ya maafkan. Bagaimana? masalahnya harus diselesaikan kalau ahli waris bisa menyelesaikan ya, saya kalau tidak urusan udah Allah bisa sudah kadu mati oh, sudah mati ya. atau gimana ah, ya. ah urusannya anda kok kalau anaknya bisa wah oh, ini punya utang sudah warisannya wah oh, ini udah nggak zakat wajib tidak boleh tidak boleh dibagi warisannya zakatnya dulu keluarkan wah ini besok kewajiban haji tidak mau haji mati sawahnya sekian dijual uangnya harus dihaji kan wadainullah hakku anukwa begitu juga kan hutang pada manusia min ba'di dainin atau min ba'di wasiyatin nah, dainin atau wasiyatin yusabiya min wasiatin atau yusabiya atau dainin jadi ba'di wasiatin yusabiha atau dain wasiatnya laksanakan hutangnya ini masalahnya jadi jelas dong nah oleh sebab itu kita kesemuanya harus menyesuaikan diri kepada ajaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Hal demikian ini bagaimana sukarkah apa mudah? Mudah gampang, nggak ada yang repot. Tapi mengapa kadang orang-orang merasa ini repot, suka dan berat? Karena ada hawa nafsu. Karena ada bisikan setan, ada pengaruh dunia. Ini sebabnya. Maka kita tidak bisa melaksanakan syariat Islam yang sesungguhnya kecuali harus sanggup dengan memerangi hawa nafsu dan mengusir setan serta menguasai dunia harus bisa tadi saya katakan orang minta maaf gampang merepot gampang gak ada repot minta maaf pak saya pernah salah pernah ngasih sampai minta maaf udah kan gak repot tapi kenapa kok berat berat ini karena nafsu nafsunya gak mau merasa hina merasa jatuh merasa kalah gengsinya ini nafsu yang gak mau nah ini masalah jadi ukurannya di sana jadi kita harus betul-betul terutama terhadap orang tua masing-masing tak punya ibu punya bapak nah ini masalahnya ataukah sudah mati dan sebagainya nah, di sini masalahnya Dan jelas apa yang saya terangkan nah, maka sekarang kita buka kembali pengajian kita kita harus berusaha untuk meningkatkan pen atau pokok yang harus kita tingkatkan tiga soal kita harus tingkatkan talabul ilmu nah, ini kita tingkatkan kita ngaji ilmu tingkatkan karena semua tadi telah merupakan ilmu penjelasan dan keterangan ini merupakan ilmu jadi kita harus tingkatkan hingga kita dapat mengetahui segala macam ilmu yang menjadi kewajiban kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dan yang merupakan tuntunan yang telah diwariskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus tingkatkan talabul ilmu. Alat apalagi orang ngaji ilmu itu nggak ada beratnya. Mana berat? Orang mengaji ilmu paling ringan. Kenapa? Nggak bondo apa-apa. Pokok syaratnya orang ngaji ilmu datang pada majlis ilmu buka matanya. Kalau mata terbuka, otomatis kupingnya terbuka, hatinya terbuka kalau mati eh, matanya merem otomatis telinganya tertutup hati tertutup layak kulu fi syai'un minal ilmi gak sama sekali ya itu gampang saja kalau ngaji buka saja mata ya alias jangan jangan ngantuk jangan tidur mesti telinga terbuka hati terbuka baru ilmu masuk kita tidak ikut memasukkan Allah memasukkan asal kita buka asbab usaha dia kita pakai pasang semua jadi pasang semua sudah alat alatnya pasang semua masuk sendiri ya ada radar apa ada ada ada radar dari ada ya ada ada alat penangkap dia ini asbab musabat nah, tapi kuncinya mata kuncinya mata kalau mata buka sudah mata ukuran itu mata Sampai orang kalau punya wudhu, matanya merem tidur, batal itu. Kenapa? Kuncinya nggak ada. <laughs> karena tidak ada terbuka dulu, ya. Nah, ini. Maka dia katakan al-ainani ka ustah paman nama pada tawadhu. Mata ini ikat. Kalau sudah matanya merem, buka ikatnya. lu <laughs> juga Iya. Nah, ini jadi kita harus alat kita buka mata saja. Pokok paksakan diri buka mata balik bagaimana? Mesti telinganya terbuka, artinya kita buka bisa terima kalau duduk masih ilmu mata yang merem-merem iya ya insya Allah nggak luput kajar nggak luput kajar insya Allah insya Allah kejadian pak insya Allah kulit berimbarawa tetap dapat kajar tidak rugi tidak tetap dapat kajaran ini kajaran toh ya ilmu nggak kekuatan tanya, apa di tahun tadi nggak paham saya tidur toh apa satu malam jaga malam akhirnya saya tidur toh bagaimana ya sudah nggak apa-apa dapat ganjaran tapi jangan ya, terus menerus begitu akhir-akhirnya nol dari situ. <laughs> ya nah ini <clears throat> jadi power berilmu kita tingkatkan ya, sudah terus wal amal bil ilmu kita kita amalkan walaupun sedikit-sedikit Wakmal walau bil usrika zakati takut binurul ilmi min mati kata Syekh Nurul punya ilmu itu amalkan walaupun 10% Wakmal walau bil usrika zakati amalkan ilmu senak walaupun 10% sebetulnya zakat 10 persen, 20 setengah persen. Kenapa? Takut binul ilmi min zulmati. Kamu akan keluar dengan cahaya ilmu dari kegelapan. Dia ya, itu dan naik sedikit, naik sedikit, dua tingkatan. Terus kita harus ikut serta wa surat ilmi menyebarkan ilmu. Jadi kita harus ikut-ikut menyebarkan ilmu sampai Nabi bersabda, "Baliw ani. walau ayat." ke dari saya walaupun satu ayat. Saya ikut sampaikan. Setidak-tidaknya mengajak, mari ikut ngaji, mari ke langgar, ke masjid, bisa masjid ini, mari kita mengajarkan rumah sampean. Nah, kan ini kan sudah ngajak. Walaupun dia sudah bisa ngomong, dia bisa menyampaikan ilmu kita bisa. Dia mengajak, mari ikut. Ini sudah mengajak. Malah ganjarannya besar sekali. Ada beberapa hadis sahih termasuk Nabi bersabda, "Man da'a ila hudan, kana lahu minal ajri metru ujuri man tabi'ah." wala yang kusumin ujuhim syait siapa yang mengajak-ngajak ilah budan untuk kebaikan dia mendapat pahalanya dan pahala para pengikut anggap ada orang ngajak mari sholat Jumat dia juga ganjar Jumat orang oke Jumat dia mendapat pahala karena mengajak ini mengajak mengajak mengajak mengajak terus sampai hari kiamat tetap dapat ganjaran mengajak kepada kebaikan dapat ganjaran mari mari jat, mari puasa. Ini ganjaran. Sebaliknya waman da'ila dhalalatin kana alaihi minal ismi mithlu afami man tad'ahu wa yanqusu min afam syai. Barang siapa mengajak kepada dosa, kepada kesesatan, dia akan mikul dosanya sendiri dan dosa dosanya orang-orang yang diajak tanpa mengajak orang. Mengajak orang untuk agama. Sudah mengajak mengajak tombok agak mabuk dan sebagainya. Dia dosa dan menurut dosa pengikutnya. Nah, ini masalahnya. Jadi kita harus selalu mengajak kepada kebaikan, jangan mengajak kepada paling tidak baik. Lain mengajak saja, mari ngajak sudah. Tapi kalau sudah dapat begitu tidak boleh untuk merasa takabur tidak boleh. Ini orang-orang karena saya tuh tidak saya ngajak tidak bisa. Nah, itu menjadi oh, 180 derajat tidak aman Jatuh jadi kita ini harus meningkatkan talabul ilm wal amal fil ilm wa nasrul ilm demi untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi zaman semacam ini kita harus betul-betul memperkuat diri dengan berpegangan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, dengan syariat Allah, dengan kitab Allah, ingin agama Allah jangan bercerai terus kita meningkatkan kesatuan persatuan Islam dengan menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah dengan demikian itu dosa kita akan terlebur, amal kita meningkat dan kita akan dapat menyelesaikan diri kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sesungguhnya takwa Jalankan perintah Allah dan tinggalkan larangan Allah dengan sesungguhnya dan jangan mati-mati kecuali tetap dalam agama Islam ayat husnul khatimah surga tempatnya nikmat selama-lamanya bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyami wa daraji ya Rasul ساكنه ليس محتاجا إلى السرج يا رسول الله سلام عليك ربيع الشام ومريض أنت عائده قد أتاه الله بالفرج حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج يا رسول الله الله يا منير الكون بالبلد يا رسول الله فرجا رب من قبل فرجي يا نور الله سلام عليك ربي عجلني رسول الله سلام عليك يا ربي عشان فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت اللهم أجرنا من واغفر وأغننا من مضر اللهم أجرنا من بلاء وأغننا من بلاء اللهم ارزقنا من من فرهابنا بين من عمل من أخلاق طيبها ومن أزق زرها من عاقل أجملها من الدنيا خيرها من أهل العلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وجعلنا الناس النار اللهم اقنا شر والفتن والمحن والجريات ما ظهر منها وما بطن اللهم اقنا شر الظالمين والحاسدين والمؤمنين والخلق الكافرين إن شئت وإن شئت نجعل بك قدير اللهم انفعنا بما علمتنا وسخرت به فعنا اللهم انفعنا بما علمتنا وسخرت به فعنا اللهم انفعنا بما علمتنا وسخرت به فعنا اللهم بارك لنا في عظيم وارزقنا اللهم ارزقنا والحاضرين وأهلنا وأولادنا وذرياتنا ومن إيمانا كاملا ويؤمن الله ويعمل نافعا وعملا صالحا ومالا كثيرا وفيرا ورزقا حلالا طيبا وعمرا طويلا مباركا في قانون الله الصحة آه، والسلامة والعافية والمسلمين والسلامة والمجاهدين اللهم اجعلنا والحاضرين والعائدين الخائفين المقبولين المنصورين المرزوقين من عباد الصالحين واولاد المقبولين واجعل المخلصين اللهم اجعلهم على هذا جمعا مرحوما وتفرقا معصوما وعملا مقبولا واجعلنا مشكورا وجهدا جهدا منصورا زمنا زمنا مغفورا اللهم ربنا تقبل منا انك انت القريب وتب علينا انك انت الرحيم واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين الفاتحة